terhadap kitab <clears throat> Bahjatun Nazirin Syarah Riyad As-Salihin yang merupakan karya dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Eh, ini adalah sebuah syarah atau kitab syarah terhadap Riyad As-Salihin karya Imam Al-Nawawi. Eh, di antara syarah Al Salihin yang terbaik dan terlayak bagi kita untuk merenungi eh, isi dan kandungannya dan juga layak bagi kita untuk eh, benar-benar uh, uh, memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Salim Al-Hilali dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan juga memberkahi upaya kita dalam uh, mengkaji kitab yang cukup besar ini. Uh, ana memilih kitab uh, Bahjatun Nadhirin dengan alasan bahwa Kitab ini adalah kitab yang paling menengah untuk dijadikan sebagai kitab panduan kajian. Jadi insya Allah mudah-mudahan uh, antum masing-masing memiliki kitab ini yang kita mulai dari uh, jilid pertama. Terjemahan dari pustaka Imam Syafi'i yang anda punya berwarna merah dan insya Allah ini sangat, sangat bermanfaat dan juga penerjemahan uh, yang dilakukan oleh Ustaz Muhammad Abdul Ghaffar kemudian diedit oleh Ustadz Mubarak Bang Muallim LC. Insyaallah kitab ini akan kita mulai kajinya dari pendahuluan. Jadi lengkap insyaallah kita membacanya. Dan mungkin dalam beberapa hal, beberapa paragraf atau beberapa kalimat kita tidak menjelaskannya melainkan mungkin sekadar mengomentari sedikit atau bahkan kita diamkan karena jelasnya dan karena tidak perlunya untuk dijelaskan lebih dalam. Baik. Kita akan mulai pendahuluan dan moga-moga eh, yang mungkin belum memiliki dan uh, ingin ya, terus serta selalu dalam kajian ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan uh, pintu rezekinya untuk membeli kitab ini. Insya Allah kitab ini tidak begitu tinggi harganya. Ya. Terjemahannya sih bagus, bagus sekali terjemahannya dan insya Allah sangat mencukupi dan memuaskan insya Allah. Tapi pendahuluan kita mulai dari halaman pertama ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala ashru Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib ini uh, paragraf berikutnya adalah uh, terjemahan dari uh, khutbah al-hajah di atas. Tidak perlu kita ulang. Langsung ke paragraf berikutnya. Di antara karya-karya besar dalam bidang hadis Nabawi yang sangat bagus dan bermanfaat bermanfaat untuk umat tentu saja adalah kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Salihin artinya apa? Yaitu taman bagi orang-orang yang soleh. Ya, min kalam yang terdiri dari kalam yaitu perkataan Sayyidil Mursalin. Sayyid adalah tuan. Sayyid adalah tuan, yaitu orang yang terdepan dan paling terkemuka. Adapun Al-Mursalin artinya adalah uh, yang diutus. Dan Al-Mursalin di sini maksudnya bukanlah Al-Mursalin secara bahasa, bukan hakikat logawiyah, melainkan Mursalin hakikat syar'iyah yang dimaksud adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan yang dimaksudkan di sini Sayyidul Mursalin, Al-Mursalin kalau kita pahami al-mursalin itu yang diutus. Jadi mencakup uh, Jibril, kemudian para nabi dan para rasul, kemudian uh, siapapun yang disebut sebagai utusan dalam bahasa. Namun yang dimaksud di sini mursalin adalah para rasul. Jadi tuannya para rasul. Yang terbaik dari dari ulil azm. Taib riyadus salihin min kalam sayyidil mursalin tulisan Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Uh, ia adalah yaitu Riyadus Salihin adalah kitab hadis terlengkap. Banyak tersebar di mana-mana. Masya Allah kitab ini Riyadus Salihin adalah di antara kitab secara umum di antara kitab ilmu syar'i yang paling banyak tersebar dan uh, kita lihat secara zahir adalah yang paling diberkati. Masya Allah, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatannya melalui eh, tulisan eh, Imam An-Nawawi eh, di antara kitab Riyadhus salihin ini. Dan karya Imam An-Nawawi begitu banyak, namun yang paling menonjol dan paling dimanfaatkan oleh masyarakat baik itu awamnya ataupun khawasnya yaitu para ulamanya adalah kitab Riyadhus salihin. Jadi kitab Riyadhus salihin itu layak bagi seluruh kaum muslimin ter terutama pada masa sekarang di mana tersebarnya fitnah-fitnah dan juga sulitnya kita menemukan adab yang baik di dalam individu muslim untuk menyimak dan untuk menikmati dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Riyal As-Solihin. Dan begitu populer di masyarakat. Taib. Kitab ini memang uh, kitab yang sangat populer di masyarakat. Bahkan orang-orang yang tidak ikut kajian pun yaitu orang-orang yang sebenarnya uh, ikut pengajian hanya sebulan sekali atau dalam momen-momen tertentu mereka mengetahui nama Riyad As-Solihin namun uh, tidak tidak mengetahui isinya melainkan memang nama Riyad As-Solihin itu adalah nama yang eh, sangat populer bahkan uh, ada beberapa uh, muslim yang menamakan anaknya dengan nama Riyadus Solihin Masya Allah Taib. Kemudian tidak ada karya yang menyamainya dalam penjelasan metode hukum yang mencakup halal dan haram serta dalam pengetahuan tentang hadis-hadis yang mengungkap fadilah keutamaan waktu dan amal. Jadi kalau misalnya kita lihat kitab Fadailul A'mal atau yang lainnya dibandingkan dengan Riyad As-Solihin, tentulah Riyad As-Solihin itu lebih menyeluruh, lebih mencakup dan uh, lebih terlihat berkahnya. Wallahu a'lam. Perhatian besar dari penulis yaitu Imam An-Nawawi menjadikan kitab ini tersusun secara sempurna alhamdulillah dengan harapan dapat mencakup apa saja yang termasuk jalan menuju alam akhirah bagi penempuh sejatinya disertai penerapan beberapa etika lahir dan batin. Jadi kitab ini tidak hanya uh, menjelaskan dan mengungkapkan adab-adab batin, melainkan adab-adab lahiriah yang secara zahir terlihat di uh, mata orang atau oleh panca indera. Ya, terlihat di mata, terdengar di eh, telinga, kemudian eh, terasa di hati. Jadi dalam kitab ini tidak hanya membahas tentang perkara batin, melainkan juga etika lahiriah seperti mengucapkan sesuatu, adab berkata, ya, kemudian termasuk juga adab jihad kemudian fadilah zikir ya kemudian ada juga diantaranya ada berpakaian dan yang lainnya jadi kitab ini sangat menyeluruh lahir dan batin alhamdulillah untuk itu dipadukanlah antara tarhib dan tarhib jadi dipadukan antara kabar gembira dan ancaman <clears throat> sebagian doa ada yang hanya membahas atau mengupas masalah fitnah, masalah tarhib, ancaman. Namun mereka kurang dalam memadukan antara tarhib dan tarhib. Ya, tarhib dengan ha bukan dengan ha, itu tarhib. Ini tarhib. Jadi seolah-olah ya, yang namanya dai itu menakut-nakuti saja. Dan ini adalah uslub dan metode yang salah dalam membimbing umat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali silih berganti uh, setelah misalnya memberikan taujih atau eh, menuturkan sifat-sifat kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu sifat orang kafir dan membeberkan kemudian sifat-sifat orang munafikin sebagaimana di awal-awal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala eh, setelahnya meminta manusia atau menyuruh manusia untuk menyembah padanya semata kemudian memberikan karakter atau memberikan ancaman bagi orang-orang yang kufur dan setelahnya kemudian di di awal surat Al-Baqarah memberikan janji kepada orang yang beriman dan amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri memadukan antara targhib dan tarhib. Jadi tidak hanya memberikan gambaran tentang neraka semata, melainkan juga kemudian diselingi dengan pemberian gambaran tentang surga. Ya, jadi setelah pahit ada manis dan setelah manis tidak dimaniskan selalu melainkan juga ada pengabaran tentang buruknya azab neraka. Taib. Kemudian juga dipaparkan macam-macam adab salikin yaitu orang-orang yang berupaya menuju keridhaan Rabb Ta'ala. Tercakup dalam pembahasannya hadis-hadis zuhud zuhud ya, penyemangat jiwa, pembentuk akhlak, penyuci dan penyembuh hati, pemelihara anggota tubuh, pemberantasan penyelewangan jasmani dan rohani. Serta berbagai tujuan lain yang hendak dicapai orang-orang arif. Oleh karena itu, hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab ini diambil dari sumber perbendaharaan Islam yang menjadi poros sunnah Nabawi. Imam An-Nawawi pernah berazam, aku mengharuskan pada penyusunan kitab ini penyebutan hadis-hadis sahih saja yang disandarkan pada kitab-kitab sahih terkenal. Dan nanti akan kita lihat apakah uh, ada uh, sedikit penyelisihan yaitu dari segi sanad terhadap hadis-hadis ini apakah ada di dalamnya hadis-hadis dhaif misalnya insyaallah akan kita akan kita lihat nanti di masanya penulis menyusun hadis-hadis tersebut dengan tertib. Alhamdulillah ketertiban hadis-hadis ini dengan bab-babnya, korelasi antara babnya itu eh, ada sebenarnya namun uh, Imam An-Nawawi tidak mencantumkan korelasi antara misalnya pertama bab ikhlas, kemudian yang kedua bab taubat. Apa-apa korelasinya? Itu semua insyaallah akan kita tuturkan pada waktunya insyaallah. Dan mengklasifikasinya secara baik memberi harokat pada lafaz, lafaz yang samar, juga menjelaskan dengan gamblang kata-kata Arab yang sulit dimengerti. Jadi Imam An-Nawawi dalam beberapa hadis atau dalam beberapa momen beliau rahimahullah menjelaskan mensyarah atau mensinonimkan beberapa kata Arab yang sulit dimengerti sehingga bagi pembacanya yang merupakan pemula itu akan mendapatkan manfaat dari penjelasan beliau dengan singkat. Sehingga kitab ini menjadi karya yang indah. Kokoh penukilannya, kuat pendalilannya, dapat didudukan intisarinya, mudah digapai makna bahasanya dan banyak dikutip kandungan ilmunya. Hingga berkat ketulusan dan ketakwaan penulis, Allah menyempurnakan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Jadi ketulusan dan ketakwaan penulis, pertama ketulusan berarti keikhlasan. Dan ketakwaan ya di dalamnya terkandung keikhlasan. Kemudian doa, kemudian tawakal, kemudian upaya dalam kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Jadi itulah eh, jika seseorang, seorang muslim dalam beramal dihawali dengan ketulusan lillahi taala dan juga ketakwaan, maka insyaallah akan dikabulkan apa yang diharapkan bahkan bahkan apa yang diharapkan itu atau bahkan apa yang terjadi kemudian itu akan lebih baik daripada apa yang terharap dan itu eh, seringkali tergambar di kehidupan kita ya kan seringkali tergambar di kehidupan kita Imam An-Nawawi pun berdoa Aku berharap mudah-mudahan kitab ini bisa menjadi penuntun bagi yang membutuhkannya untuk menuju kepada kebaikan serta menghindarkannya dari segala keburukan dan keminasan. Allahumma amin. Semoga Allah membalas atas segala upaya dan semoga dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembali baginya dan bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mayoritas kaum muslimin menyambut kehadiran kitab ini dengan sikap menerima dan menyongsongnya. Hingga ia pun menjadi guru bagi para guru dalam mendidik dan memperbaiki umat. Sedikit sekali rumah orang Islam yang tidak memilikinya. Walhamdulillah, hal ini benar-benar terjadi jadi kita bisa generalisir bahwasanya setiap setiap rumah kaum muslimin itu memiliki kitab yang namanya Riyad As-Solihin. Bahkan bahkan bukan sesuatu ya, bukan sesuatu yang bisa disangkal jika kita meneliti bahwasanya kitab Riyad As-Solihin itu lebih banyak dimiliki oleh kaum muslimin dibandingkan kitab Sahih Bukhari sendiri. Ya. Ini merupakan uh, bukan berarti di sini uh, menurunkan derajat Sahih Al Bukhari, karena dalam Riyadh As-Salihin itu ada beragam hadis dari Sahih Al Bukhari. Namun di sini kita menuturkan bahwasanya Riyadh As-Salihin benar-benar memiliki vitalitas kepentingan dalam kalbu kaum muslimin. Dan inilah hasil dari atau inilah bentuk atau gambaran berkahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap upayanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Oleh sebab itu, para ulama dan penuntut ilmu turut ambil bagian dalam mempelajari dan mengajarkan isinya. Banyak ulama yang berusaha menyempurnakannya dengan memberi ta'liq. Ta'liq itu juga komentar, kemudian komentar dan sumbangsih pemikirannya. Ulama-ulama itu telah mendatangi sumber ilmunya yang jernih dan menghirup harumnya yang semerbak. hasil, di antara mereka ada yang meringkas dan membersihkannya dari hal-hal yang dirasa kurang penting, ada pula yang meneliti dan mendekatkan kandungannya agar mudah difahami, serta ada pula yang menjelaskannya secara detail. Jadi ada ada tiga, ada tiga uh, hal yang dilakukan oleh para ahli ilmu pada para ulama terhadap kitab ini. Yang pertama ada yang di antara mereka yang pertama ada yang meringkas, ya dan membersihkannya dari hal-hal yang dirasa kurang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang benar-benar meneliti dan mendekatkan kandungannya agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian ada juga yang menjelaskannya secara detail. Di antaranya adalah sebenarnya kitab Bahjatun Nazirin ini. Sebenarnya penjelasannya cukup detail, namun ada yang lebih detail dari kitab Bahjatun Nazirin, bahkan jauh lebih detail yaitu kitab Kunuz Riyad As-Salihin sayangnya kitab tersebut tidak tidak diperjualbelikan melainkan diwakafkan atau dihibahkan kepada orang-orang yang kiranya membutuhkan. Namun sayangnya keputusan sepertinya itu kitab Kunuz riyad salihin dengan dengan apresiasi kita eh, dari pewakafnya itu membagi bagiannya banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan kitab Kunuz Riyad As-Salihin namun mereka tidak tidak mampu menggapainya justru bisa jadi orang yang diwakafkan atau dihibahkan kepadanya kitab Kunuz Riyad As-Salihin justru tidak begitu memanfaatkannya. Justru yang benar-benar membutuhkannya malah tidak tidak mendapatkannya. Inilah kekurangan salah satu praktek uh, pewakafan atau penghibahan sebuah kitab yang sangat agung ya. Sayang sekali. Taib. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar dia memberi manfaat yang banyak dari warisan Imam Nawawi ini Alhamdulillah. Allahumma amin. Dengan demikian Allah yang Maha Pemberi telah mewujudkan cita-cita dan memperkenankan permohonan saya. Oleh sebab itu, saya turut andil dengan menerangkan hadis-hadis dan bab-babnya untuk memudahkan siapa saja yang ingin menggapai hikmahnya. Syarah atau keterangan setiap hadis dalam kitab ini atau dalam kitab uh, eh, Bahjatun Nazirin dijelaskan secara sederhana serta sesuai dengan manhaj salafus saleh. Ya. Sesuai dengan manhaj salafus salih dalam penerimaan dan penggunaannya sebagai dalil. Berarti ya, ini kitab ini insyaallah insyaallah bermanhaj salaf as-salih. Sehingga tidak tidak ada insyaallah ya hal yang uh, dikhawatirkan dari kitab ini mudah-mudahan. Namun jika ada kesalahan baik kesalahan cetak misalnya atau kesalahan uh, pemaknaan atau yang lainnya, maka insyaallah mudah-mudahan dengan memohon pertolongan dari Allah bisa kita bisa kita ubah atau bisa kita koreksi walaupun bukanlah perkataan kita yang lebih baik dari perkataan Syekh. Maka saya memberinya judul Bahjatun Nadhirin fi Syarah Riyad As-Salihin. Semoga Allah menjadikan semua upaya saya ini benar-benar tulus ikhlas karenanya dan demi mencari keridoannya keridhaan Allah semata sekaligus sebagai bekal untuk menghadapnya kelak Sesungguhnya dia selalu memberi ganjaran bagi setiap perbuatan baik dan dialah sebaik-baik penolong dan pelindung saya. Allahumma amin. Saya pun memulai syarah kitab ini seraya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, guna mencapai tujuan mulia tersebut. Tapi pendahuluannya dibagi menjadi tiga pembahasan. Yang pertama, biografi ringkas tentang Imam An-Nawawi ya. Dan itu akan kita bacakan insyaallah. Kemudian yang kedua, perihal atau berkenaan dengan kitab-kitab syarah Riyadhus Salihin Dan beserta nilai keilmiahannya masing-masing. Jadi kitab Riyadhus Salihin itu banyak syarahnya dan akan dijabarkan nanti. Dan ada penjelasan sedikit tentang nilai keilmiahan masing-masing kitab syarah. Dan yang ketiga mengenai motivasi pemberian syarah kitab ini, metode penulisannya dan sumber-sumber rujukannya. Tapi kita insya Allah kita akan memulai <clears throat> Kita akan memulai uh, biografi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Imam An-Nawawi yaitu nama beliau adalah Yahya. Bapaknya bernama Syaraf. Syaraf. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Imam An-Nawawi dikelar juga dikenal juga dengan uh, kunyah atau panggilan Abu Zakaria. Ingat uh, kalau kunyah itu bedanya dengan laqab Kunia itu panggilan yang biasanya dimulai dengan abu atau ummu. Bisa jadi abu itu kemudian diselingi setelahnya nama anaknya. Atau bisa juga misalnya seorang yang bujangan belum menikah, belum mempunyai anak terutama, itu disebut abu fulan, abu siapa gitu kan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita ketahui, beliau rahimahullah adalah seorang uh, bujang sampai akhir hayatnya rahimahullah. Begitu juga Imam, Imam Nawawi. Namun disebut Abu Zakaria Imam Nawawi ini. Dari Ibnu Taimiyah disebut Abu Abu Abu Abbas. Taib. Namun mereka tidak mempunyai anak. Makanya di sini katakan walaupun ia tidak mempunyai anak yang bernama Zakaria. Sebab imam ahli hadisnya yaitu Imam Nawawi belum pernah belum sempat menikah. Ia termasuk ulama yang membujang hingga akhir hayatnya. Rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi mendapat gelar muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama. Namun ia sendiri tidak menyukai sebutan kehormatan itu, sebagaimana pernah dikemukakan olehnya. Aku tidak mengizinkan orang lain memberiku gelar muhyiddin. Namun tetap saja para ulama, baik di masanya atau di zaman setelah beliau wafat, mereka tetap memberi gelar pada Imam An-Nawawi dengan gelar Muhyiddin. Nisbat beliau, Imam An-Nawawi bernasab Al-Hizami. Nasab beliau disandarkan kepada kakek tertuanya yang bernama Hizam. Sebagian nenek moyangnya menyatakan panggilan itu dinisbatkan atau disandarkan kepada orang tua salah seorang sahabat Nabi, yaitu Hakim bin Hizam. Namun Syekh An-Nawawi berkomentar, penisbatan ini keliru, antum jangan salah. Nah, gitu kan. Penisbatan ini keliru. Yahya bin Sharaf dijuluki An-Nawawi. Dikatakan di footnote disebutkan pada Nawa pusat kota Kulan yang merupakan bagian daerah Hauran. Dalam kitab Mu'jam Al-Buldan, Yakut Al-Hamawi membacanya dengan menggunakan alif mamdudah sehingga Nawa gitu kan. Makanya ada yang mengatakan Nawawi. Tetapi kebanyakan ulama membacanya dengan alif maksurah. Penisbatan kepada kota Nawa dapat berbentuk Nawawi, Ya ini dengan menghilangkan huruf-huruf alif atau Nawawi, Ya ini dengan uh, menetapkan huruf alif. Demikianlah yang dinyatakan uh, penulis biografi Imam Nawawi sebagaimana dinukil oleh Imam As-Sakhawi dan yang lainnya. Kalau Anda pernah mendengar dari penjelasan uh, Syekh Ahmad bin uh, Syekh Ahmad Al-Hazimi Ahmad bin Umar Al-Hazimi beliau mengatakan uh, bahwasanya dengan adanya huruf alif setelah waw yaitu dengan mengatakan nawawi itu adalah lafal yang syadz penambahan tersebut penambahan yang yang syadz berarti yang yang sahih adalah nawawi seperti itu nawawi bukan nawawi ya beliau dirahirkan di Nawawi dijuluki Asy-Syafi'i karena mengatu, menganut mazhab Asy-Syafi'i serta dijuluki Ad-Dimashqi karena tinggal di Damaskus. Damaskus berarti mana? Syam, ya, Suriah. Baik. Kelahiran beliau. Imam An-Nawawi dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram. Namun ada yang menyatakan bahwa dia dilahirkan pada 10 hari pertama dari bulan Muharram. Maksudnya 10 hari pertama tentu saja apa? di antara atau salah satu dari 10 hari pertama bulan Muharram. Tepatnya tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah, da sebuah daerah di dataran Hauran yang termasuk wilayah Damaskus. Berarti beliau adalah kelahiran Syria sebenarnya. Taib. Tumbuh kembang dan proses belajar. Dan hal ini itu seharusnya benar-benar kita eh, benar-benar uh, kita teladani dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah diasuh dan dididik atau dibina oleh ayahnya dengan gigi. Terbukti dari sikap sang ayah yang menyuruhnya menuntut ilmu sejak kecil hingga ia dapat menghatamkan Al-Quran ketika mendekati usia balik. Ya. Setelah melihat lingkungan di Nawa tidak kondusif lagi untuk belajar, ia dibawa pergi ayahnya ke Damaskus pada tahun 649. Pada saat itu, usianya hampir 19 tahun. Sampai akhirnya ia tinggal di sebuah lembaga pendidikan yang bernama Rawahiyah. Di sanalah ia ke memulai kembali perjalanannya dalam menuntut ilmu. Syuf kita lihat, Imam Nawawi sejak kecil sudah digembleng oleh ayahnya untuk benar-benar gigih dalam menuntut ilmu. Bahkan mengkhatamkan Al-Quran. Jadi harus hafal Al-Quran. Dan itu sebenarnya hal yang sangat layak digembleng dalam masa kecil terhadap anak kecil. Karena pada masa kecil lebih mudah untuk menghafal disebabkan belum banyaknya pemikiran-pemikiran yang merasuk ke dalam kalbunya. Imam An-Nawawi tidak pernah berhenti menuntut ilmu, rahimahullah. Ia rajin dan memberikan seluruh waktunya untuk mendalami suatu ilmu. Sehingga ilmu itu pun memberikan sebagian berkahnya. Alhasil ia sudah menghafal kitab At-Tanbih fi Furu' Asy-Syafi'iyah karya Abu Ishaq Ashirazi dalam waktu kurang lebih empat setengah bulan. At-Tanbih adalah sebuah matan fiqih kalangan seorang alim Persia Ashirazi Abu Ishaq Ashirazi Yang mana ya di masa itu yaitu abad kelima Hijriah dan juga abad ke-6 dan juga ketika beliau lahir abad ke-7. Matan tersebut ya, adalah salah satu di antara matan-matan fikih Syafi'i yang paling masyhur dan paling penting ketika itu. Namun atanbi tanbih kemudian ya, setelah beliau hafalkan eh, Imam An-Nawawi juga memiliki kitab matan fikih Syafi'i yaitu Minhaj At-Talibin. Yang namanya Minhaj At-Talibin itu ya mengalahkan matan-matan yang sebelumnya telah ditulis oleh para ulama dan fuqaha Syafi'iyah. Minhaj At-Talibin memiliki banyak sekali syarah atau penjelas dalam kitabnya. Ya, semakin banyak syarah terhadap suatu kitab itu menunjukkan semakin pentingnya kitab tersebut dalam bidangnya. Sebagaimana kitab minhajul Talibin mengalahkan uh, e, Matanat Tanbih. Bagaimanapun mereka semua adalah ulama Syafi'iyah, ulama kita semua, ulama kaum muslimin rahimahumullah taala. Jadi beliau rahimahullah menghafal kitab atau matan at-tanbih fi furu' syafiiyah dalam waktu kurang lebih 4 setengah bulan, kurang lebih empat setengah bulan. Ia juga telah menghafalkan seperempat kitab Al-Muhadzab fil Furu' pada tahun yang sama, Masya Allah. Pada tahun yang sama beliau eh, telah menghafal seperempat kitab Al-Muhadzab fil Furu'. Syuf, kitab Al-Muhadzab adalah kitab fikih syafi'i, karya pengarang yang sama yaitu Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullah. Kitab Al-Muhadzab, kalau misalnya kita lihat di cetakan beberapa cetakan yang ada sekarang. <clears throat> ada kitab muhadzab eh, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut yang saya lihat di antara cetakannya itu tiga jilid besar. Bawaslu tiga jilid besar di dalamnya syarat akan isi. Seperempatnya berarti Masya Allah seberapa banyak ya. Seperempatnya begitu begitu banyak Yang kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah uh, Menjadi seorang penjelas untuk kitab kitab Al-Muhadzab tersebut. Dinamakan kitabnya apa? Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kalau yang alhamdulillah saya punya eh, cetakan Dar Alam Al-Kutub. Cetakan Dar Al-Alam Al-Kutub sebanyak uh, sekitar 22 jilid ya. Sekitar uh, ya 22 jilid. Dan beliau rahimahullah dalam cetakan eh, Dar Alam Al-Kutub itu uh, beliau telah menulis sampai 9 jilid ya, sekitar uh, eh, 9 jilid. Dan beliau rahimahullah telah wafat sebelum menuntaskan kitab tersebut. Rahimahullah. Setiap hari Imam An-Nawawi membaca 12 pelajaran bab ilmu dalam bentuk syarah dan komentar. Masya Allah. Masya Allah. Setiap hari ya. Beliau membaca 12 pelajaran. Masya Allah. Nah di sini dua pelajaran dalam kitab Al-Wasit. Dua pelajaran dalam kitab Al-Wasit. Al-Wasit fil madhab itu karya siapa? Karya Imam Al-Ghazali. Kalau kita lihat di salah satu cetakan yang ada sekarang Al-Wasit itu eh, empat jilid. Ya dua pelajaran dalam kitab Al-Wasit itu dua. Kemudian satu pelajaran dalam kitab Al-Muhadzab. masyaAllah Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Tiga ya. Satu pelajaran dalam kitab Al-Jami' Baina Sahihain. Nah itu berarti empat. Satu pelajaran dalam kitab Sahih Muslim. Lima. Nah, Sahih Muslim itu akan beliau syarah kemudian ya dinamakan Al-Minhaj syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Itu lima. Satu pelajaran dalam Kitab al lumak karya Ibn Jinni, ya, lughah, bahasa. Enam. Kemudian satu pelajaran dalam kitab Islah Al-Mantiq dalam bidang mantik ya, tujuh. Kemudian satu pelajaran dalam kitab At-Tasrif, ilmu saraf ya, delapan. Satu pelajaran dalam kitab Usul Al-Fiqh, sembilan. Satu pelajaran dalam kitab Asma'ur Rijal, 10. Asmaul rijal berkaitan dengan jarh wa ta'dil berarti atau berkaitan dengan penyebutan nama-nama rijal di sini. Ya. Kemudian nanti akan uh, dikarang dengan al-kamil uh, al-kamal fi asma'ir rijal. Kemudian ada satu pelajaran lainnya dalam kitab Usuluddin. Ia selalu mengomentari segala bahasan yang berkenaan dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Maksudnya beliau memberikan ta'liq atau komentar secara tertulis ya. Di dalam kitab-kitab tersebut ketika mempelajarinya. Baik berupa penjelasan bahasa yang sulit dimengerti, penjabaran ungkapan yang tidak jelas, pemberian harokat pada lafaz-lafaz Arab, maupun penguraian kata-kata yang masih dianggap asing. Allah Ta'ala telah memberi berkah kepada Imam An-Nawawi dalam pemanfaatan waktu. Sehingga ia mampu menyusun apa-apa yang disimpulkannya menjadi karya tulis ilmiah dan menjadikan karya itu sebagai hasil maksimal dari kesimpulan-kesimpulannya. Baik, jadi itu tentang manhaj di dirasat beliau dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita telah mengetahuinya dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita dalam menuntut ilmu insyaallah taala. Kemudian syekh-syekh beliau, guru Imam An-Nawawi dalam bidang fikih dan usul fikih adalah Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi atau Al-Maqdisi. Wafat pada tahun 650 Hijriah. Tapi kita tidak mengenal guru-guru beliau di sini Ya. Namun tentu saja <clears throat> ya namanya guru walaupun mungkin di generasi setelahnya, generasi setelahnya itu tidak dikenal, namun tetap mereka itu memiliki pahala yang lebih dan mereka adalah orang-orang yang berjasa terhadap muridnya yang kemudian menjadi bintang di uh, kehidupan dunia ini. Sebagaimana ini beberapa guru uh, Ishaq al-Maqdisi al-Maghribi dan kemudian Abdurrahman ad-Dimashqi kemudian Salar Al-Halabi, kemudian Umar Al-Syafi'i, kemudian Abdurrahman Al-Fazari, atau diberi dikenal Al-Farkah. Nah ini semua kita tidak mengenalnya secara personal dalam artian tarojumnya kita tidak mengetahui. Karena memang kita eh, mungkin belum membacanya. Dan memang keumuman kaum muslimin tidak mengetahui guru-gurunya yang Nawawi. Namun yang ibrohnya adalah ketahuilah bahwasanya. Eh, para guru tersebut mereka memiliki andil terhadap umat ini melalui Imam Nawawi rahimahullah taala wa rahimahumullah taala. Nah, guru itu yang tadi adalah guru di bidang fikih dan usul al-fiqh. Dan Imam Nawawi kita ketahui adalah seorang pakar di bidang fikih dan juga usul fikih. Beliau menjamak, memblending antara ilmu, ilmu lughah bahasa, ilmu uh, kemudian uh, ilmu hadis dan kemudian ilmu al-fiqh. Guru Imam An-Nawawi dalam bidang hadis adalah Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, kemudian Khalid An-Nablusi, Ibrahim Al-Muradi, Ismail At-Tanuhi dan Abdurrahman Al-Maqdisi rahimahumullah taala. Sementara guru Imam An-Nawawi dalam bidang nahwu dan lughah atau bahasa adalah Syekh Ahmad bin Salim bin Salim Al-Misri. Selain itu ia juga pernah belajar kepada Al-Izz Al-Maliki. Taib murid-murid beliau. Melalui bimbingan dan pengajaran Imam An-Nawawi, ya, lahirlah para ulama besar. Di antara ulama besar itu adalah Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari. Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari apa sih? Ahmad ibn Farah al-Ishbili Saifiyah menurut Muhammad ibn al-Jama'ah Alauddin eh, Ibnu al tor yang selalu menemani beliau sampai-sampai digelari Mukhtasar An-Nawawi yaitu ringkasan dari An-Nawawi atau An-Nawawi Junior Syamsuddin bin An-Naqib dan Syamsuddin bin Ja'wan sebenarnya masih banyak ulama lain yang menjadi murid An-Nawawi ini ya masih banyak akhlak dan sifat beliau rahimahullah tapi ini eh, ini eh, beliau rahimahullah Imam Nawawi adalah seorang yang tidak hanya konsentrasi di bidang penulisan melainkan di bidang tadris dan ta'lim. Karena tidak semua ulama yang kita kenal karyanya itu mereka adalah orang yang konsentrasi juga di bidang ta'lim secara nyata. Di antara Imam As-Suyuti rahimahullah tidak direwetkan beliau ini memiliki pengajian rutin terhadap manusia. Ya. Melainkan Imam uh, As-Suyuti rahimahullah yang wafat pada tahun 911 uh, eh, beliau dihikayatkan selalu meriset kitab-kitab dan menuliskannya dan beliau tidak diriwayatkan tentangnya uh, pengajaran dan ta'lim atau tadris secara rutin terhadap uh, masyarakat atau manusia. Wallahu a'lam apa yang uh, terjadi pada pada masanya apakah memang beliau benar-benar bertafarruh atau mengosongkan diri demi uh, menulis atau ada di antara uh, waktunya yang beliau luangkan untuk mengajar wallahu a'lam. Akhlak dan sifat beliau, para ulama yang menulis biografi Imam Nawawi sepakat bahwa ia adalah ulama sekaligus imam dalam kezuhutan, teladan dalam ketaatan, figur dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar serta panutan dalam menasihati penguasa kesibukan dalam mengajar, semasa beliau, semasa hidup beliau, Imam An-Nawawi mengajar di Madrasah Iqbaliyah wal Falakiyah wal Rukniyah milik pengikut madhab Asy-Syafi'i. Beliau adalah pengganti Syamsuddin Ahmad bin Khaliqan. Ahmad bin Khaliqan, afwan. Ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 681 Hijriah. Kemudian beliau dipercaya sebagai pemimpin para syekh, Masya Allah, di Darul Hadis al asyrafiyah setelah Abu Syamah Abdurrahman bin Ismail wafat pada tahun 665 Hijriah dan jabatan ini terus beliau pegang hingga wafat pada tahun 676. Jadi wafat beliau 676. Kemudian karya tulis beliau Imam An-Nawawi menghasilkan banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu syar'i. Karya-karya beliau mempunyai beberapa keunggulan yaitu ya, pembahasan yang sangat jelas ya. Ungkapannya mudah dipahami dan penyampaiannya diwarnai kata-kata yang indah. Setiap kali membahas suatu masalah, beliau tidak membiarkan kata yang penggunaannya menyimpang atau yang baru dikenal. Termasuk pengetahuan akan kandungan ilmu-ilmu yang terpendam, melainkan pasti dijelaskan dan disampaikan dalam tulisan. Demikian pula tatkala menerangkan sesuatu, beliau menampakkan hal-hal yang menajubkan dan mengejutkan umat Islam. Dalam disiplin ilmu hadis, ya, Imam An-Nawawi menulis beberapa kitab. Ini dalam disiplin ilmu hadis. Masya Allah beliau banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya Syarah Sahih Muslim yang kita kenal uh, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Kemudian uh, Al-Azkar. Masya Allah Al-Azkar juga kitab yang sangat sangat masyhur. Kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini kitab yang Al-Arba'in An-Nawawiyah ini Masya Allah kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Kemudian Al-Isyarat ila Bayan Al-Asma' al-mubahamat. Kemudian at-taqrib, ya, at-taqrib ini untuk ilmu hadis. Ya, kemudian uh, at-taqrib disyarah oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. At-taqrib ini disyarah oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ya tiga tiga abad setelahnya ya. Disyarah menjadi Tadrib An-Nawawi Tadrib Ar-Rawi. Bisyarah Taqrib An-Nawawi ya. Kemudian irsyadu tullabi haqa'iq ila ma'rifat sunan khairil khala'iq. Kemudian syarah sahih Al-Bukhari. Namun syarah sahih Al-Bukhari wallahu alam saya belum membacanya atau belum menemukannya seperti apa. Kemudian syarah sunan Abi Dawud dan Riyad al salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Karya terakhirnya yaitu Riyad al salihin alamatan dari kitab syarah yang sekarang ada di hadapan kita. Alhamdulillah. Dalam disiplin ilmu fiqh Imam An-Nawawi juga menulis beberapa kitab rujukan kaum muslimin. Di antaranya adalah Raudhatut Talibin wa Umdat Al-Muftin. Dan juga sebelumnya ya ada juga matan Minhajut Talibin wa Umdat Muftin. Dan Al-Majmu' Syarah Al-Mu'adz. Beliau juga punya kitab Daqaiqul Minhaj dan lainnya. <clears throat> Baik, kemudian ini adalah perkara yang sangat penting yaitu dalam bidang akidah. Apa akidah beliau bagaimana apakah selamat 100% atau bagaimana kita tidak menghakimi apapun maksudnya kita tidak kita tidak ingin mendiskreditkan seorang Imam An-Nawawi ya akidah Imam An-Nawawi itu terpengaruh oleh para ulama Asy'ariyah ya sebagaimana sebagaimana banyak dari uh, fuqaha Syafi'iyah banyak dari mereka terpengaruh akidah Asy'ariyah ya seperti Imam Ar-Razi dan juga Imam Al-Juwaini dan uh, Al-Ghazali, As-Subki dan banyak sekali. Maka di dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim ya, kita uh, melihat benar-benar beliau rahimahullah banyak membuat penakwilan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Dan beliau termasuk yang dalam bahasanya benar-benar maaf ini benar-benar ngotot dalam menakwilkan sifat Allah. Jadi mengharamkan untuk tidak ditakwil, harus ditakwil, harus ditakwil. Perlu diketahui bahwa penyebab hal ini faktornya banyak. Mengapa beliau begitu? Faktornya banyak. Namun beberapa sebab pokoknya akan diuraikan dalam paragraf berikutnya ini. Yang pertama sebabnya, sebab pertama, Imam An-Nawawi terpengaruh oleh apa-apa yang dinukilnya dari Al-Qadhi Iyad. Kemudian Al-Maziri, yaitu eh, faqih dalam eh, madhab Maliki dan para ulama lain yang mensyarah kitab Sahih Muslim sebelumnya. Padahal mereka merupakan pengadut paham Asyairah. Qadhi Iyad, kemudian Al-Maziri. Tapi memang banyak ulama Asy'ariyah, ulama kaum muslimin dari kalangan Asy'ariyah, namun ibrahnya di sini bukanlah banyak atau tidaknya mereka, melainkan sahih atau tidaknya dalam bab asma wa sifat. Wallahu a'lam. Sebab kedua, Imam An-Nawawi menjadikan ilmu yang diperolehnya sebagai karya tulis dan karya itu sebagai hasil akhir perolehannya. Dengan demikian, ia belum sempat mentahqiq atau meneliti ulang karya-karyanya dapat dipastikan sebenarnya Imam Nawawi bukanlah seorang Asy'ari, bukan penganut paham Asy'ariyah. Maksudnya bukan pengadut paham Asy'ariyah tulen, bukan. Justru banyak dinukil pertentangannya atau penentangannya terhadap mereka dalam banyak masalah agama. Pendapat yang dikemukakannya dalam penawilan sifat-sifat Allah ini pun tidak didasarkan pada kaidah yang jelas, bahkan ia sendiri ragu-ragu dan bersikap tidak tegas. Sebenarnya mirip dengan dengan Imam uh, Abdul Faraj uh, Ibnul Jauzi rahimahullah taala yang ada sebelum beliau rahimahullah. Iya, Ibnul Jauzi juga memiliki ittirab dan juga kegoncangan dalam masalah eh, asma wa sifat. Ya, sehingga kita tidak layak untuk mengatakan Ibnul Jauzi adalah seorang Asy'ari begitu. Tidak. Beliau walaupun dalam beberapa pemikirannya terpengaruh oleh Asy'ariyah namun tidak bisa dimutlakkan bahwasanya Ibnu Jauzi atau Imam An-Nawawi atau Ibnu Hajar sebagai seorang yang bermadhab Asy'ari dalam akidah atau suluddin tidak. Tidak. Ya, tidak. <clears throat> Ia adalah orang yaitu Imam Nawawi adalah orang yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah melalui pernyataan beliau dalam kitabnya Syarah Hadithin Nuzul tidak sedikit ungkapan dari kalangan dari kalangan ulama mu'takhirin yang mengandung kesalahan dikarenakan terjerumus dalam syubhat-syubhat ahli bid'ah yaitu asy'ariyah. Oleh karena itu terkadang ditemukan dalam beberapa karya pada disiplin ilmu usul al-fiqh, usul din, fiqh, zuhud yaitu kitab yang berkaitan dengan uh, raqaiq atau tazkiyatun nufus, kemudian tafsir dan hadis keterangan tentang berbagai pendapat manusia yang beraneka ragam dalam masalah syariat yang pokok atau mendasar sedangkan tidak dijumpai keterangan tentang dalil-dalil yang bersumber dari Allah dan Rasulnya melainkan dari nalar semata hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka dalam hal ini dan ini bukan berarti kita mendiskreditkan mereka melainkan kita menuturkan kenyataan bahwasanya para ulama memang Misal Imam An-Nawawi menguasai ilmu hadis, masya Allah, menguasai ilmu fikih, masya Allah. Namun dalam bidang akidah, bukan tidak mungkin beliau serta yang semisalnya itu tergelincir. Bukan tidak mungkin dan tidak mengetahui dalam bidang akidah mana yang lebih benar atau mana yang benar. Sehingga tergelincir dalamnya. Jadi hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka, ya bukan karena kebencian mereka terhadap apa yang menjadi pijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab ketiga, mengapa akidah Imam Nawawi terpengaruh oleh para ulama syairah adalah perhatian Imam An-Nawawi itu terfokus pada hadis dan fiqh. Sehingga ia tidak mendalami masalah yang berkenaan dengan asma wa sifat. Ya. Karena lebih berpatuk pada hadis dan fiqh. Sedangkan usuluddin terkhusus dalam bidang asma wa sifat itu bukanlah konsentrasi terbesar beliau. Oleh karena itu, beliau setuju dengan pendapat para pendahulunya ya, dari fukuh Syafi'iyah atau dari beberapa fukuh Malikiyah yang uh, yang adalah eh, para ulama uh, eh, Asy'ariyah. Seperti yang telah kami sebutkan dan sangat terpengaruh oleh tersebarnya faham Asy'ariyah pada masa hidupnya dan dalam masyarakat negerinya. Wafat beliau setelah bermukim di Damaskus selama kurang lebih 28 tahun, Imam An-Nawawi bertolak e, menuju Baitul Maqdis. Namun tidak lama kemudian, beliau kembali lagi ke kampung halamannya di Nawa. Ya, di kediaman orang tuanya itulah beliau rahimahullah menderita, menderita sakit. Hingga akhirnya wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah rahimahullah dan beliau dimakamkan di sana. Mudah-mudahan pahala terbaik selalu dilimpahkan Allah kepada imam kaum muslimin ini yaitu Imam Nawawi rahimahullah dan atas ilmu-ilmu syariat dan eh, atas orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu ini. Dan semoga Imam nawawi semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Imam nawawi di surga Firdaus rahimahullahu taala. Nah, di sini uh, ada kemudian Eh, kemudian syarah Riyadus Solihin pada halaman 11 eh, kita akan membahas eh, atau membaca penjelasan syarah Riyadus Solihin ini beberapa komparasi atau penjabaran kitab-kitab ini agar menambah wawasan kita tentang tentang beberapa kitab yang menjelaskan Riyadus Solihin manhaj para pengarangnya, penulisnya dan juga ini wawasan yang sangat bagus dan membuka cakrawala berpikir kita insyaallah taala ya. Taib, kita mulai halaman 11 ya Syarah Riyad As-Salihin. Saya yaitu eh, Syekh Salim, Syekh Salim Al-Hilali. Saya mengetahui empat syarah yang mengulas kitab Riyad As-Salihin. Di sini saya bermaksud menjelaskan keempat karya tersebut secara singkat ya. Ini dilakukan sebagai pelajaran dan pujian atas keunggulan para pendahulu saya yang telah mensyarah kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ini seraya mengingatkan para pembaca terhadap beberapa kekeliruan yang mengakibatkan mereka menyimpang dari pemahaman yang benar. Dan ini ini adalah bukan bagian dari uh, tanqis atau bukan bagian dari mendiskreditkan uh, para ulama yang telah berupaya untuk menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin rahimahullah rahimahumullah taala. Melainkan ini adalah bab nasihat. Bab nasihat sebagaimana dalam ilm jarh wa ta'dil ta itu para ulama, para ulama jarah wa ta'dil, para imam muhaddisin, mereka menjarah banyak dari perawi itu bukan dalam kerangka ghibah, bukan. Melainkan dalam kerangka nasihat yang bahkan sudah menjadi fardu kifayah pada zamannya. Fardu kifayah pada zamannya. Harus ada, harus ada. Sehingga eh, perawi-perawi yang lemah dan juga yang tertuduh berdusta dan yang munkar dan yang lain-lain, mereka dapat di... Uh, ketahui keadaan mereka, kemudian hadis-hadis mereka bisa dieliminasi sehingga terjadilah yang namanya tanqiyah, yaitu penyucian dari hadis-hadis lemah dan palsu. Kitab syarah pertama berjudul Dalilul Falihin Lituruk Riyad Salihin. Kitab Dalilul Falihin ini kitab yang masyhur sebenarnya di beberapa kalangan kita, alhamdulillah itu adalah kitab karya Muhammad bin Allan As-Siddiqi, As-Syafi'i, Al-Ash'ari, Al-Makki Al-Ash'ari dalam bidang usuluddin beliau adalah Ash'ari rahimahullah dan dalam bidang fikih beliau adalah Syafi'i sebagaimana Imam Nawawi Sepengetahuan saya Inilah kitab syarah Riyadus Salihin yang mula-mula ditulis dan yang paling luas penjelasannya. Ya benar, ini yang beliau katakan adalah sahih. Kitab ini dicetak pertama kali oleh penerbit Al-Anwar pada tahun 1928 Masehi. Mengenai isi kitab tersebut ada beberapa hal yang perlu dikritik. Tapi di sini akan mulai beberapa poin kritikan Syekh Salim terhadap kitab Dalil Al-Falihin karya Muhammad bin Alan rahimahullah. Pertama, dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, penulis menempuh manhaj Ash'ariyah Hal ini dikarenakan dikarenakan beliau rahimahullah dikenal sebagai seorang asy'ari tulen yang fanatik. Dan ini memang eh, dari kalimat yang dikatakan oleh Syekh Salim ini merupakan jarah terhadap Syekh Muhammad bin uh, Syekh Muhammad bin Alan. Namun bukan berarti di sini benar-benar ingin menikam beliau rahimahullah, melainkan ini adalah bab nasihat agar umat mengetahui bahwasanya dalam kitab Dalil Al-Falihin dengan keagungan kitab tersebut ada kekurangannya yaitu diantaranya adalah di bab asma wa sifat. Beliau rahimahullah penulis kitab dari Al-Falihin menempuh jalur atau manhaj asyairah yaitu menakwil asma wa sifat. Dan beliau adalah seorang Asy'ari tulen yang fanatik, muta'asif. Nah, bukan berarti di sini kita uh, meminta orang untuk benar-benar eh, memalingkan diri dari karya beliau atau uh, membuat orang-orang membenci beliau bukan bukan. Kita ketahui banyak sekali ulama syairah yang tulen dan fanatik. Di antaranya Imam Al-Baidawi misalnya. Beliau adalah seorang Asy'ari yang tulen dan fanatik. Kemudian Imam eh, As-Subki, baik As-Subki ayahnya atau As-Subki eh, Tajuddin As-Subki anaknya dan Bahauddin dan yang lainnya. Mereka semua adalah penggawa Asy'ariyah dan para fuqaha Syafi'iyah. Dan kita menghindari apa yang eh, mereka takwilkan. Namun tetap kita meraup ilmu yang sangat banyak dari mereka. Seperti Imam Al-Baydawi dan tafsir Al-Baydawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Itu adalah kitab yang sangat agung. Sangat agung, luar biasa, kitab yang luar biasa. Namun dalam kitab itu kita harus mengakui bahwasanya ada kekurangan dan kecacatan dalam bab asma wa sifat. Ya. <clears throat> Jadi di sini bukan berarti kita membenci para ulama dan sebagainya, namun kita di sini berusaha untuk mendekatkan umat pada manhaj yang sahih dalam bab asma wa sifat, ya. Contohnya dalam kitab uh, Dalil Al-Falihin jilid pertama halaman 96. Beliau rahimahullah menakwilkan sifat al-farah, kegembiraan yang disandarkan pada Allah sebagaimana pernyataannya, ya ini benar-benar gembira. Namun yang dimaksudkan di sini adalah keridoannya. Jadi beliau mentakwil al-farah yang artinya kegembiraan jelas dengan makna apa? Dengan makna ridha. Karena kata beliau, tegaknya hakikat kegembiraan pada diri Allah itu tidak mungkin disebabkan pada Allah. Nah, ini berarti dengan nalar. Eh, itu maksudnya hakikat kegembiraan itu di diri Allah itu tidak mungkin secara nalar manusia. Sebab kegembiraan itu artinya apa? Dan di sini beliau rahimahullah mendefinisikan kegembiraan. Ya. Kegembiraan merupakan ya apa artinya? Gejolak dalam hati insan yang dirasakan tatkala mencapai tuju, suatu tujuan yang dengannya ia menyempurnakan kekurangan diri atau tatkala dapat memenuhi semua kebutuhannya atau tatkala bisa menghindar dari bahaya dan keburukan. Nah, ini berarti beliau Muhammad bin Alan rahimahullah Syafi'i al-Asy'ari beliau menyerupakan uh, sifat farah yang Allah miliki dengan sifat farah yang dimiliki manusia. Berarti sama saya menyerupakan Allah dengan manusia. Kemudian setelah menyerupakannya, beliau sebagaimana ulama syairah menafikan hmm, makna hakikat dari dari farah sehingga mentakwilkannya dengan makna yang beliau definisikan sendiri. Seperti dimaklumi, kegembiraan selalu diiringi keridoan terhadap sesuatu yang menjadi penyebabnya. Atau ungkapan ini berbentuk penyamaan secara akal. Nah ini ini beliau yang menyamakan. Hah? Tanpa memandang substansi susunannya. Yaitu diambil inti sarinya saja dari keseluruhan makna. Dengan demikian, difahami bahwa tujuan akhir serta manfaat penyerupaan tasbih, ya, berarti musyabih, adalah menetapkan makna dalam benak orang yang mendengarkannya atau bisa juga sebagai penyamaan dalam bentuk penggambaran dengan menganggap sesuatu yang diumpamakan atau al-musyabbah memiliki beberapa kondisi serupa dengan sesuatu yang diumpamakan dengan al-musyabbah bih. Hanya saja yang diambil bagi sesuatu yang diumpamakan adalah kondisi yang sesuai dengannya. Intinya, konteks Allah sangat senang ditakwilkan ya. Ditakwilkan sehingga dimaknai menjadi apa? Allah sangat ridha Hmm. Taib ini kenapa tidak dikatakan Allah gembira, senang? Itu terjemahan. Taib. Itu saja sudah. Tidak usah ditafsirkan dengan yang lainnya kemudian menafikan makna yang sebenarnya. Ya. Makna yang zahir dalam bahasa Arab. Itu farah. Ya. Ia juga menakwilkan dalam kitab tersebut halaman 99 jilid 1 sifat aliyat yang dinisbatkan kepada Allah dengan rahmat, kedermawanan dan anti kekikiran. Pada salah satu bab dalam kitab itu pula halaman 162 beliau menukil dari Al-Qadhi Iyad. Nah, Al-Qadhi Iyad seperti yang tadi yang telah Imam An-Nawawi telah mengambil pengaruh darinya. Ta'wil lafaz tertawa ad-dhahak bagi Allah Ta'ala sebagai majaz atau metafora dari keridhaan Allah. Nah, berarti di sini eh, beliau menafikan makna ad-dhahak secara hakikat atau secara zahir. Kemudian beliau mentakwilnya dengan makna yang jauh yaitu ar Nah, jadi ini eh, eh, atau menjadikannya sebagai majaz yaitu metafora dari keridoan. Sebagaimana hadis yang menyatakan sifat tersebut atas apa yang dilakukan kedua hambanya saling membunuh dan pemberian balasan kepada mereka dengan surga dan dan Allah juga memuji serta menyukainya. Muhammad bin Allan rahimahullah juga menakwilkan dalam jilid ketiga halaman 295 sifat al-mahabbah. Syuf. Sifat al-mahabbah yaitu cinta bagi Allah ditakwilkan bagi Allah sebagai kehendaknya. Jadi al-mahabbah di sini sebagai iroda. Al-mahabbah sebagai iroda dalam memberi kebaikan dan taufik serta sikap lembutnya. Sungguh seperti inilah kebiasaannya dalam menafsirkan eh, seluruh sifat-sifat Allah. Dan ini hal yang sebagai sebenarnya merupakan poin hitam dan garis yang perlu ditekankan dalam uh, eh, bab asmaul sifat. Jadi biarkanlah makna dalam eh, teks atau nas sebagaimana adanya. Ya tidak perlu di benar-benar dinalarkan kemudian dinafikan makna aslinya kemudian di didekatkan dengan makna yang lain. Kedua, yang perlu dikritisi dalam kitab eh, Dalil Al-Falihin di dalam syarahnya penulis sering menjelaskan akidah kaum sufi yang rusak dan menyimpang, ya. Misalnya adalah penukilan pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi Ibnu Hajar Al-Haythami seorang faqih Syafi'i yang eh, beliau adalah seorang sufi yang juga cukup uh, fanatik dengan kesufiannya seputar ziarah kubur bagi wanita. Tujuan di ya, katanya Tawaita Ibnu Hajar, tujuan dipisahkannya ziarah kepada ulama dan ziarah kepada kaum kerabat adalah memperlihatkan penghormatan terhadap para ulama. yakni dengan menghidupkan karya dan amal kebaikan mereka. Maka ziarah yang dilakukan wanita akan memberinya bekal kehidupan di akhirat. Dan hal itu tidak diingkari oleh siapapun melainkan orang-orang yang sesat. Ish, dari mana ini akidah seperti ini dapat? Dari mana akidah yang seperti ini didapat oleh Ibnu Hajar Al-Haythami? Taib kemudian titik yang ketiga atau poin ketiga, penulis kitab syarah ini yaitu Muhammad bin Allan rahimahullah mengikuti beberapa kekeliruan yang dilakukan Imam An-Nawawi baik dalam hadisnya ataupun fiqihnya. Jadi Imam An-Nawawi sendiri memiliki beberapa kekurangan dan hal itu adalah wajar di kalangan manusia. Kekeliruan Muhammad bin Alan yang berkaitan dengan hadis adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat eh, kesalahan di dua tempat pada hadis Anas yang mengisahkan kunjungan Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman terkait ucapan sahabat wanita ini, sungguh aku tidak menangis, sesungguhnya aku mengetahui. Yang pertama terdapat pada bab ziaratu ahlil khair wa mujalastuhum wa sahabatuhum wa mahabbatuhum wa suhbatuhum wa mahabbatuhum mengunjungi orang-orang baik bergaul bersahabat dan mencintai mereka dan yang kedua terdapat pada bab fadlul buka fi khasyatillah taala keutamaan menangis karena takut kepada Allah Ibnu Allan mengikuti pokok kesalahan itu pada dua tempat tersebut dalam kitab syarahnya Dalil Al-Falihin eh, jilid 3 halaman 293 dan jilid 4 halaman 115 <clears throat> Yang kedua, dari kekeliruan yang berkaitan dengan hadis, terdapat kesalahan serius dalam kitab Riyad As-Salihin tepatnya pada bab An-Nahyu an nahyu an an najish Larangan mencela. Ya, terkait hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu' Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah ini. Ha. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kalian dan tidak juga melihat bentuk rupa serta amal perbuatan kalian. Hmm. Melainkan dia melihat hati-hati kalian. Nah, kekeliruan Imam Nawawi pada bab itu ternyata mempengaruhi pemahaman Muhammad bin Allah. Sehingga ia pun menjelaskan syarah hadis mengenai hadis tersebut. Maksudnya, Allah tidak memberi pahala karena besarnya tubuh atau cantiknya penampilan fisik seseorang, juga bukan karena banyaknya amal perbuatan. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberi pahala karena banyaknya amal perbuatan. Ya, harusnya seperti itu. Benar. Adapun di sini dijelaskan Allah tidak memberi pahala karena banyaknya amal perbuatan bagaimana terus. Sarah atau syarah atau penjelasan seperti ini jelas-jelas batil. Hal ini terjadi disebabkan sikap taklid ya. Sikap taklid ya. Taklid yaitu eh, maksudnya di sini menganggap pokoknya apa yang di apa yang di apa yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi itu adalah pasti benar dan tidak tidak layak dikritisi. Nah, ini juga disebabkan keengganan dalam mengkaji sunnah Nabi serta mengabaikan penelitiannya dari sumber-sumber rujukan yang dapat dipercaya dan bisa dijadikan sandaran. Padahal seandainya penulis mau merujuk kitab Sahih Muslim, niscaya ia mengetahui secara pasti maknanya bahwasanya bahwasanya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kekayaan kalian. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Nah, adapun di antara kekeliruan Muhammad bin Allan yang berkaitan dengan fikih adalah terkait pendapat Imam An-Nawawi dalam bab ad-du'a lil mayyit ba'da dafnihi wal qu'ud 'inda qabrihi sa'atan. Doa untuk orang yang meninggal setelah dimakamkan dan setelah orang-orang duduk sejenak di makamnya. Dinukilkan bahwa Imam syafii pernah menyatakan, disunnahkan membaca beberapa ayat Al-Qur'an pada makam tersebut. Bahkan jika dibaca sampai khatam, maka yang dilakukan demikian itu lebih baik. Kemudian, Kesalahpahaman itu diikuti oleh Ibnu Allan dalam kitab syarahnya pada jilid keempat halaman 103 tanpa koreksi sedikit pun. Padahal sebagaimana diketahui, madhab Syafi'i mempunyai pendapat yang bertolak belakang. Sebenarnya hanya beberapa sahabat Imam Syafi'i yang berpendapat demikian. Sebagaimana ditegaskan Imam an Nawi sendiri dalam kitabnya Al-Majmu' uh, jilid kelima halaman 294. Nah, saya juga yaitu Imam uh, atau Syekh Salim Syekh Salim Al-Hilali, saya juga akan mengemukakan pendapat mengenai masalah ini pada bab tersendiri dalam syarah kitab Riyadus Salihin atau eh, Bahjatun Nazirin ini. Ya. Sedangkan tiga kitab syarah lainnya berjudul Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadus Salihin, karya Mustafa Mustafa Sa'id Al-Khan, Mustafa Al-Bugha, Muhyiddin Mustu, Ali Asyarbaji dan Muhammad Amin Lutfi. Kemudian juga Manhatul Waridin, Syarh Riyadus Salihin karya Subih Salih. Kemudian Dalil Raghibin ila Riyadus Salihin karya Faruq Hamada. Semuanya merupakan kitab syarah hadis yang kontemporer. Berarti kalau yang pertama tadi Muhammad bin Alan rahimahullah itu di awal. Ya, maksudnya lebih lebih awal daripada tiga kitab terakhir ini. Akan tetapi di sini saya mencukupkan diri dengan menjelaskan salah satu dari eh, ketiga kitab tersebut yang pembahasannya paling terperinci yaitu Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadus Salihin. Di antara hal-hal yang bisa dikritik dari kitab ini uh, sebagai berikut. Pertama, para penulisnya banyak bersandar pada syarah kitab Riyad As-Salihin karya Ibnu Allan yaitu siapa tadi? Hah? Dalil Al-Falihin. Sebagaimana terlihat jelas pada pembahasan dalam kitab ini. Maka tidak mungkin bayangan sebatang kayu bisa lurus jika batang kayu itu sendiri bengkok ya. Maksudnya e, jika asalnya atau sandarannya sendiri udah bengkok maka tidak mungkin yang bersandar dengannya itu bisa lurus dengan segitunya. Ya. Kedua, para penulis kitab ini sengaja menyamarkan pembahasan perihal nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu dengan memaparkan pendapat madhab salaf dan madhab kholaf tanpa membeli tarjih memberi tarjih penguatan sama sekali. Maksudnya di sini uh, mujmal ya, memaparkan dua pendapat. Bagaimana pendapat madhab salaf tentang asma wa sifat Allah. Kemudian bagaimana pendapat madhab kholaf tentang asma wa sifat Allah. Kemudian dituturkan begitu saja tanpa memberi tarjih. Ini sengaja menyamarkan pembahasan ini. Maksudnya sepertinya takut-takutan. Kalau misalnya di sini mereka rahimahullah uh, hafizahumullah taala jika mereka yaitu para penulis kitab Nuzhatul Muttaqin ini jika mereka mentarjih pendapat madhab salaf maka mungkin banyak dari kalangan asyairah di masa kini yang juga mm, termasuk mereka atau eh, sahabat-sahabat mereka akan mengkritik mereka eh, mengkritik namun jika pendapat madhab kholaf yang ditarjih tentu itu akan menyalahi pendapat mazhab salaf dan wallah alam kita berpikir para penulis kitab Nuzhatul Muttaqin itu tahu mana yang benar namun justru disamarkan sebagai contoh dalam pendapat mereka pada jilid pertama halaman 35 kitab Nuzhatul Muttaqin tentang sifat yad tangan dikatakan Allah mempunyai tangan ya dan dia lebih mengetahui hakikatnya dan cara mengulurkannya namun sebagian ulama menganggap kata itu sebagai kinaya atau kiasan dari keluasan rahmatnya dan terbukanya pintu taubat bagi hamba-hambanya. Nah di sini berarti Allah mempunyai tangan dan dia lebih mengetahui hakikatnya. Nah ini adalah madhab salaf yaitu kita hanya mengatakan iya dan artinya letangan sudah selesai. Adapun tata cara dan sebagainya itu Allah yang yang yang tahu dan kita tidak diperbolehkan untuk mendetail dalam masalah masalah ini sebagai karena tidak ada nas yang lebih besar banyak lagi menjabarkan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian kemudian dituturkan mazhab kholaf itu mazhab mazhab Asy'ariyah dan yang lain-lain bahwasanya lafal al-yad dinisbatkan kepada Allah itu adalah sebuah kinayah atau kiasan dari keluasan rahmatnya dan terbukanya pintu taubat bagi hamba-hambanya. Kemudian diam tanpa ada tarjih di sini ya. Itu yang salah. Begitu juga ungkapan mereka pada jilid 1 halaman 55 tentang sifat ad-dhahak, tertawa. Dikatakan Allah yang lebih mengetahui tentang tertawa ini. Tetapi ada juga yang memaknai tertawa yang dinisbatkan kepada Allah di sini adalah dengan kecintaannya kepada perbuatan kedua orang tersebut yang saling membunuh dan masuk surga serta keridoannya dan pemberian pahala atasnya. Nah, di sini berarti abstain. Nah, tidak mentarjih, sayangnya. Syarah ini pun didominasi oleh kisah-kisah mazhab Asy'ari, bukan mazhab yang lain. Misalnya, penakwilan terhadap sifat al-farah, kegembiraan Allah, sehingga bermakna keridoannya. Atau sifat al-mahabbah, kecintaan Allah, yang ditakwil menjadi kehendak kebaikan dan pemberian taufiknya terhadap hamba. Serta uh, sifat al-wajah, wajah Allah yang dimaknai sebagai zatnya. Baik. Kemudian poin ketiga yang dikritisi untuk kitab Nuzhatul Muttaqin Penyebaran beberapa pemikiran tasawuf dari para penulis kitab ini melalui sindiran ya, atau isyarat. Contohnya pernyataan mereka pada jilid pertama halaman 499 dikatakan disunnahkan menziarahi makam Nabi ya. Taib. Disunahkan menziarahi makam Nabi. Dan ini ditegaskan dalam penjelasan dalil umum yang mensunahkan ziarah kubur. Hah dalil umum mensunahkan ziarah kubur, ya. Namun pernyataan pertanyaannya, manakah dalil yang mengkhususkan kuburan Nabi tersebut? Hah? Mana? Sebab yang ada hanyalah hadis sahih yang menyebutkan tidak dianjurkan melakukan perjalanan dengan tujuan beribadah kepadanya kecuali ketiga yaitu syadrihal, kecuali ketiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Dengan demikian, pengkhususan tersebut justru termasuk dari bid'ah karena yang ditekankan untuk diziarahi adalah masjid Nabi bukan makam atau kuburan beliau. Baik, Kemudian adapun dua kitab syarah Riyadhus Shalihin yang lain kandungannya sebatas penamaan saja sebab penulis kitab-kitab tersebut hanya menjelaskan istilah-istilah bahasa Arab yang masih asing. Mengenai eh, manhatul Walidin, manhalul walidin saya perlu memperingatkan bahwa kitab ini juga memuat kesalahan yang sama dengan kitab-kitab syarah lainnya yaitu dakwah kepada manhaj Asy'ari dalam memahami asma dan sifat Allah. Sebagaimana sementara Dalilur Raghibin kandungan kitab ini menekankan sisi hadisnya ini perihal sahih atau daifnya hadis dalam Riyad As-Salihin dan inilah keistimewaan kitab ini dibanding kitab-kitab syarah lainnya yaitu dalil Dalil Ar-Raghibin. Dalil Ar-Raghibin itu adalah karya dari Faruq Hamadah. Ya. Tidak lupa saya pun mengingatkan bahwa penulis kitab-kitab syarh Riyadus Salihin tersebut tidak mencantumkan ya, tidak mencantumkan penilaian sahih atau dhaif terhadap hadis-hadis di dalamnya kecuali berdasarkan apa yang saya uh, saya sebutkan dari kitab dari al raghibin Selain itu dalam banyak masalah fikih acap kali mereka bersandar pada pendapat dalam mazhab Syafi'i dan tidak berdasar atau tidak bersandar pada dalil syar'i. Sehingga seolah-olah para pencara ini seperti Imam An-Nawawi yang terpengaruh dengan faham Asy'ariyah dalam masalah sifat-sifat Allah dan mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah fikih. Hanya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mengetahui. Taib. Uh, <clears throat> Alhamdulillah uh, kita telah membaca 16 halaman. Uh, sepertinya waktunya waktunya mungkin sudah lebih dari cukup ya. Uh, insyaallah uh, pada keesokan hari insyaallah kita akan pertemuan mendatang ya insyaallah kita akan uh, melanjutkan kira-kira gimana apakah langsung ke hadisnya atau huh, atau manhaj syarahnya. Ini ada mengenal kitab Riyadus Salihin di mana? Yang mana? Apakah yang syarahnya? Mukaddimahnya? Kira-kira halaman berapa besok kita mulainya? 17 atau uh, atau kita langsung loncat ke uh, 26? Huh? Itu langsung kalam Imam Nawawi halaman 26 itu, ah. Huh? Sahih. Atau langsung ke halaman 33? Bagaimana? Hmm? Eh, mengenal kitab Riyadhus Salihin terlebih dahulu. So, eh, taib kita agar kita lebih mengetahui tentang manhaj eh, atau mengetahui tentang gambaran umum tentang Riyadhus Salihin, kemudian mengetahui latar belakang syarah Riyadhus Salihin dan metode metode ini penting sekali metode Syekh Salim Al Hilali terhadap dalam uh, menjelaskan kitab Riyadus solihinannya, nah, ini Allah, ya. ya taib Allah pertemuan mendatang kita akan membahas tentang itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini pada kajian ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi kaum muslimin hafizakumullah wa barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah.